Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Wala udwana illa وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله جميعا Pada pertemuan yang lalu telah kita pelajari kaidah yang ketiga dari kaidah-kaidah dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala ada dua macam yaitu sifat subutiyah sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang seluruhnya adalah kamal adalah sifat yang sempurna maka wajib bagi kita untuk menetapkan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah dan telah ditetapkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya. Ya, mengapa kita menetapkan sifat yang telah Allah Ta'ala tetapkan? Karena Allah lebih tahu tentang dirinya. Kita tidak lebih tahu daripada Allah. Kalau menafikan, tidak Allah tidak memiliki sifat ini. Berarti siapa yang lebih tahu? Apakah Allah ataukah engkau yang lebih tahu? Allah Ta'ala lebih tahu tentang dirinya. Dan Allah Subhanahu Ta'ala paling benar ucapannya. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala paling bagus penyampaiannya. Bahasanya, bahasa Al-Quran, balaghahnya. Maka wajib bagi kita untuk menetapkan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tanpa adanya keraguan Ya, karena keraguan itu terjadi apabila yang menyampaikan adalah orang yang bodoh atau yang menyampaikan pendusta atau dia berilmu, dia bukan pendusta, akan tetapi tidak, tidak pandai dalam menyampaikan. Ya, sehingga boleh untuk ditolak beritanya. Akan tapi itu semuanya dinafikan dari Allah. Allah Ta'ala maha mengetahui lebih tahu tentang dirinya daripada makhluknya Allah Subhanahu wa taala paling benar ucapannya jauh dari kedustaan dan Allah Subhanahu wa taala paling bagus dalam penyampaiannya di dalam Al-Qur'an. Sehingga wajib untuk kita tetapkan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam tatkala menyampaikan sifat-sifat Allah Ta'ala wajib bagi kita untuk membenarkan seluruh apa yang diberitakan oleh Rasulullah kenapa? karena Rasulullah paling tahu tentang Robnya dibandingkan dengan seluruh manusia dibandingkan dengan yang lainnya Rasulullah lebih paham lebih ngerti tentang Allah tentang Robnya dan Rasulullah SAW paling benar beritanya jauh dari kedustaan dan Rasulullah paling uh, paling semangat menasihati umatnya ya, sehingga wajib bagi kita untuk membenarkan seluruh apa yang diberitakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini sifat subutiyah, sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajib bagi kita untuk menetapkannya. Tanpa adanya keraguan yaitu difaham, apa ditetapkan dengan makna yang hakiki Allah taala turun ke langit dunia pada seperti malam terakhir di tetapkan dengan makna yang hakiki, yang sebenarnya. Ya, bukan kiasan majas, benar-benar turun. Ya. Bagaimana kaifiahnya? Kaifiahnya wallahu alam bisawab. Ya. Maknanya sebagaimana lafadznya. Hakiki, tangan ya tangan. Ya, betis ya betis kaki ya kaki. Dari sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Wajah ya wajah. Maknanya sebagaimana lafadznya. Tidak ditakwil. Akan tetapi bagaimana kaifiah tangan? Bagaimana kaifiah wajah? Bagaimana kaifiah betis? Bagaimana kaifah ini dan itu? yang telah kita uraikan pada pertemuan yang lalu beserta dengan dalil-dalilnya yaitu semuanya wallahu alam bisawab tidak sama dengan makhluk ya, itu semuanya tidak sama dengan makhluk dan kaifiahnya wallahu alam bisawab ditetapkan makna dengan makna yang hakiki akan tetapi diserahkan kaifiahnya kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti kalau menetapkan sifat berarti menyamakan makhluk. Tidak. Tidak harus begitu. Ya, tidak harus begitu. Kita menetapkan sifat tanpa menyamakan sifat tersebut dengan sifat makhluk karena kefiahnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dan sifat yang berikutnya adalah sifat salbiyah sifat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang seluruhnya adalah sifat kurang seperti mati, seperti tidur, seperti jahil, kebodohan, wanisian, lupa, wal ajis, lemah, ta'ab capek. Itu semuanya adalah sifat salbiyah, sifat yang di tiadakan yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala karena itu semuanya adalah sifat kurang. Akan tapi wajib bagi kita menaf, e, menafikan sifat tersebut bersamaan dengan apa? Menetapkan kebalikannya dengan sisi yang sempurna dinafikan akan tidak hanya nafi saja akan tetapi disertakan dengan apa? disertai dengan menetapkan lawannya. Menetapkan kebalikannya. Kebalikannya dengan sisi yang sempurna. Ya. Allah taala tidak mati karena apa? Karena Allah Maha hidup dengan hidup yang sempurna. Allah tidak tidur. Kenapa? Karena Allah uh, karena Allah Subhanahu wa taala hidup sehingga Allah taala tidak tidur, tidak ngantuk. Karena hidup Allah itu adalah sempurna. Karena Allah hidup, karena Allah Subhanahu wa taala menegakkan zat nya sendiri dan juga menegakkan yang lainnya makhluknya menciptakan mengatur ya menguasai sehingga tidak ada ngantuk dan tidak ada tidur Allah Subhanahu wa taala tidak jahil tidak bodoh karena apa kesempurnaan ilmunya Allah tidak lupa karena Allah Subhanahu wa taala sempurna ilmunya Allah tidak lemah karena sempurna kemampuannya. Allah tidak capek karena sempurna kekuatannya. Ya harus ditetapkan lawannya dengan sisi yang sempurna. Ya. Kenapa harus begitu? Li'annan nafya adamun wal adamu laisa bisyai fadlan an ayyakuna kamalan. Ya. Kenapa harus ditetapkan dengan sisi yang sempurna? Karena hanya nafi saja adalah Adam. Adalah tidak ada. Hmm. Hanya nafi saja itu tidak ada. Kalau tidak ada bagaimana bisa dikatakan sempurna? Ini sebagaimana Barakallahu fikum sebagaimana ahlul bid'ah mereka menetapkan sifat manfiyah saja. Mereka mengatakan Allah tidak capek. Apakah mereka menetapkan Allah memiliki sifatul kuwah? Tidak. Karena mereka tidak menetapkan sifat. Tidak ada sifat. Jahmiyah mengingkari nama-nama dan sifat Mu'tazilah menetapkan nama-nama dan mengingkari sifat-sifat. Kemudian Asy'ariyah menetapkan nama-nama dan menetapkan 20 sifat. Sehingga kalau tidak menetapkan sifat berarti nafi saja. Allah tidak capek. Begitu. Allah tidak jahil. Apakah mereka menetapkan sifatul ilm? Tidak. Allah tidak memiliki sifat ilmu. Allah maha tahu tapi tanpa ilmu. Ya, karena apa? Karena mereka mengatakan bahasanya sifat itu adalah makhluk. Allah Ta'ala menciptakan sifat. Karena mereka meyakini sifat itu adalah makhluk. Bukan sifat itu bagian dari zat Allah, bukan tapi sifat itu adalah makhluk. Allah Ta'ala menciptakan ilmu. Allah menciptakan penglihatan. Allah Ta'ala menciptakan ya sifat-sifat menciptakan kekuatan menciptakan kudroh menciptakan hikmah menciptakan mahabbah menciptakan ridha menciptakan kemarahan ghadab dan sebagainya sifat-sifat itu adalah makhluk ya, sehingga mereka hanya menafikan saja tanpa menetapkan lawan dari nafi itu. Maka kalau hanya menafikan saja ini bukan kesempurnaan. Ya tidak dikatakan sempurna karena nafi itu tidak ada. Kalau sesuatu yang tidak ada, bagaimana bisa sempurna? Bagaimana Allah Ta'ala bisa disifati dengan sifat yang sempurna kalau hanya nafi saja? Nah. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala wali anna nafya qad yakunu li adami qabiliyatil mahallahu fala yakunu kamalan ya karena nafi itu kadang-kadang terjadi karena tidak bisa menerima karena sesuatu yang dinafikan itu tidak bisa menerima tidak bisa menerima sifat yang dinafikan darinya sehingga nafi yang dinafikan dari sesuatu itu bukanlah suatu kesempurnaan maka nafi saja itu tidak cukup nah, kalau menafikan sifat dari Allah Ta'ala harus disertai apa? sertai menetapkan lawannya dengan kesempurnaan. Ya. Kalau nafis saja bukan kesempurnaan. Karena sesuatu kadang-kadang dinafikan dari sesuatu itu ya karena dia tidak bisa menerima penafian itu. Sehingga bukanlah suatu kesempurnaan. Ya, kamakulta sebagaimana kalau kamu katakan al-jidaru la yadhlim. Ya, al-jidaru la yadhlim. Tembok itu tidak berbuat zalim. Ya. Dinafikan kezaliman dari suatu tembok. Kalau dikatakan tembok itu tidak zalim, apakah ini pujian? Ya bukan. Ya karena memang tembok itu tidak bisa melakukan kezaliman sehingga kalau dikatakan tembok itu tidak zalim, ini bukan pujian. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak zalim karena apa? Karena kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala, kamalul adl. Kamalul hikmah, kesempurnaan hikmah. Kalau mereka kan tidak mau menetapkan Allah nggak zalim sudah begitu aja. Nah, kalau Allah nggak zalim berarti Allah memiliki sifatul adil, memiliki sifat hikmah. Mereka apa mau menetapkan sifatul adil, sifatul hikmah bagi Allah Ta'ala? Tidak mau. Kalau Allah Ta'ala tidak zalim, berhenti sampai itu saja, ya itu bukan kesempurnaan, bukan pujian. Harus menetapkan lawannya. Kalau begitu Allah Ta'ala memiliki sifatul adil, memiliki sifatul hikmah. Harus begitu. Tapi mereka nyatanya apa? Tidak mau menetapkan sifat bagi Allah Ta'ala. Tidak mau menetapkan sama sekali. Mereka katakan sifat itu adalah makhluk. Allah tidak memiliki sifatul adil, tidak memiliki sifatul hikmah. Akan tapi adil wal hikmah itu adalah makhluk. Kalau hanya menafikan begitu saja Allah tidak zalim, sudah berhenti. Itu tidak apa tidak eh, itu bukan pujian ya. seperti kalau dikatakan tembok itu tidak dolim ini bukan pujian karena apa tembok itu tidak bisa menerima perbuatan tidak, memang nggak bisa berbuat dolim Waqad yakunu lil ajzi 'anil qiyami bihi fayakunu naqsan. Dan kadang-kadang penafian itu dikarenakan lemah dari melakukan apa yang dinafikan. Sehingga penafian padanya adalah cacat, kurang, bukan kesempurnaan. Contohnya, Kubailatun la yaqdiruna bi zimmatin wa la yadhlimuna an-nasa habbata khardalin. Satu kabilah, kabilah yang kecil. Mereka tidaklah berkhianat terhadap perjanjian. Jadi e, dinafikan dari kabilah ini apa? Sifatul khianah, sifatul fadr. Sifatul khianah. Enggak, mereka tidak akan mengkhianati perjanjian. Apakah ini pujian? Bukan. Bahkan ini merupakan apa? celaan. Mereka enggak bisa berkhianat. Karena apa? Lemah. Mau berkhianat gimana nggak memiliki kemampuan. Kalau kabilah seperti ini dikatakan mereka tidak mampu, mereka tidak e, tidaklah akan mengkhianati perjanjian ini bukan pujian. Bahkan ini merupakan ini menunjukkan lemahnya mereka. Ya, karena mereka tidak memiliki kekuatan bagaimana mau ber, berkhianat. ya, kalau kabilah besar memiliki kekuatan, memiliki pasukan, terus kemudian tidak berkhianat ini puji pujian karena mereka mampu melakukan pengkhianatan tapi tidak melakukannya ini pujian ya. wala yadhlimuna nasa habbata khardalin. kabilah itu, kabilah yang kecil itu tidaklah akan mendolimi manusia sekecil apapun habbata khardal. Ya, walaupun itu satu biji khardal, biji yang terkecil, mereka tidaklah akan mendolimi orang. Ya tidak mendolimi di sini. Apakah karena baik? Enggak. Karena apa? Enggak mampu. Enggak mampu mendolimi orang. Ya, di sifat dinafikan sifat zulm di sini bukan pujian, akan tetapi ini menunjukkan apa? Perendahan. Nah, ya jadi di sini masyarakat muslimin muslimat rahmani warahmatullah jami'an kalau menafikan sifat dari Allah Ta'ala tidak cukup menafikan saja harus disertai dengan penetapan sifat al-kamal harus disertai dengan penetapan sifat yang sempurna ya, lawannya lawan dari nafi itu dengan sifat yang sempurna ya, akan tetapi mereka ada taktil mereka tidak menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala hanya menafikan saja yang mereka terima hanya sifat manfiyah. Yang diterima adalah sifat manfiyah karena sifat manfiyah ini tidak ada pada Allah. Ya, sifat manfiyah ini tidak ada pada Allah sehingga mereka terima Allah tidak capek. Allah tidak zalim. Allah Subhanahu wa taala tidaklah uh, <clears throat> Allah Subhanahu wa taala ya tidaklah buta, ya, tidak tuli, dan sebagainya. Ya dari sifat-sifat manfiyah itu mereka terima, mereka tetapkan. Karena memang sifat manfiyah itu tidak ada pada Allah. Apakah mereka menetapkan Allah tidak tuli berarti Allah memiliki sifat mendengar? Tidak. Mereka menafikan Allah tidak capek apakah mereka menetapkan sifatul kuah? Tidak mereka menafikan Allah Subhanahu wa taala tidak buta apakah mereka menetapkan Allah itu melihat memiliki sifat melihat tidak kalau menafikan saja ini bukan menetapkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala ya karena e, nafi itu tidak ada kalau tidak ditetapkan kesempurnaan tidak ditetapkan lawannya dengan sempurna, kebalikannya dengan sempurna, maka yang tidak ada itu bukanlah kesempurnaan. Karena nafi itu tidak ada dan tidak ada itu tidak bisa e, dipahami secara sempurna kalau tidak ditetapkan lawannya dengan sifat subutiyah yang sempurna. Jelas ya? <clears throat> Kemudian kita lanjutkan kaidah yang keempat. Dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. As-sifat as-subutiyah sifatu madhin wa kamalin. Sifat subutiyah, sifat yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat terpuji dan sempurna kullama kathurat wa tanawwa'at semakin sifat-sifat itu banyak disebutkan dan bermacam-macam penyebutannya atau pendalilannya zahara tampak bagi kita min kamalil mausuf dari kesempurnaan Allah yang disifati dengan sifat-sifat tersebut mahwa aksar lebih banyak kesempurnaannya bertambah kesempurnaan demi kesempurnaan. Disebutkan satu sifat itu sempurna. Kalau ditambah ya satu sifat itu sempurna. Kemudian disebutkan dua sifat berarti dua kali sempurna. Disebutkan tiga sifat berarti tiga kali sempurna. Empat sifat, empat kali kesempurnaan. Berarti semakin banyak kesempurnaan, bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini apa? Zahara yang tampak bagi kita. Ya. Ya ini apabila disebutkan e, berbagai sifat-sifat bermacam-macam sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semakin paham, semakin mengerti akan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu sudah sempurna, walaupun kita tahu ataupun tidak tahu itu sama saja. Apakah kita ngerti sifat Allah? Apakah disebutkan kepada kita sifat-sifat Allah sehingga kita tahu, faham? Atau kita nggak tahu? Itu sama saja. Allah itu sudah sempurna. Allah sempurna dan sangat sempurna, sempurna. Ya, baik kita tahu ataupun tidak tahu Allah itu sudah sempurna. Akan tapi ini semakin sempurna, maksudnya apa? Yaitu yang tampak bagi kita. Kita semakin faham kesempurnaan sifat Allah Ta'ala apabila sifat itu disebutkan berbagai macam-macamnya contohnya contoh pada makhluk ya dan Allah Subhanahu wa taala memiliki permisalan yang tinggi. Kalau dikatakan Bakar Kowiyun, Bakar adalah orang yang kuat. Kuat ini sempurna bukan? Sempurna. Ya. Nah, terus kemudian ditambah lagi, Bakar itu kuat, zakiyun cerdas dan syuja pemberani. Ya. ya kuat, cerdas, pemberani. Ya. Berarti berapa kesempurnaannya? Ya bukan cuma satu kesempurnaannya, lebih. Ya. Dan demikian juga Allah Ta'ala memiliki permisalan yang tinggi. Tatkala disebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan sifat Allah taala itu banyak semakin kita mengerti, semakin kita kenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, semakin kita mengerti betapa sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebutkan contoh-contohnya di dalam Al-Qur'an. Sering di dalam Al-Qur'an disebutkan Al-Azizul Hakim. Allah taala itu Al-Azizul Hakim ini sering disebutkan dalam Al-Qur'an. Sami'un Alim. Ya, seluruh nama terkandung di dalamnya mana sifat. Al-Aziz terkandung di dalamnya sifat Al-Izzah. Kemudian ditambah apa lagi? Al-Hakim terkandung padanya sifat Al-Hikmah. Allah Maha Perkasa. Lagi Maha Bijaksana. Jadi perkasanya Allah Subhanahu wa taala itu disertai dengan bijaksana. Ya. Dalam seluruh perbuatan-perbuatannya. Dalam seluruh ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala seluruhnya itu disertai dengan hikmah. Ya. Apa lawan dari hikmah? lawannya itu asal-asalan atau ngawur itu tidak hikmah. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk di antara mereka ada yang aziz, perkasa, memiliki kekuasaan. Ya, tentunya tidak sama antara izahnya Allah dengan makhluk. Di antara makhluk ada yang memiliki izah, keperkasaan, kedudukan. Apakah semua makhluk yang memiliki kekuasaan, keperkasaan, kemudian dia hikmah, bisa adil, ya tidak mesti. Ya kadang adil, kadang tidak. Atau relatif. Dari dipandang oleh satu eh, dipandang oleh sebagian orang mereka menilai ah, ini adalah kebijaksanaan yang adil tapi yang lainnya memandang itu tidak adil atau kadang benar-benar adil, kadang-kadang tidak. Ya. Izzahnya itu disertai dengan kejahilan, kebodohan, ketidaktahuan. Atau izzahnya itu disertai dengan kengawuran, disertai dengan kezaliman. Berbeda dengan izzahnya Allah disertai dengan hikmah karena Allah taala itu apa? Azizun Hakim. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah fakir butuh kepada Allah dan Allah dia adalah yang maha kaya lagi maha terpuji. Allah maha kaya, ghani. Ini nama Allah taala al-ghani. Di dalamnya terdapat makna sifat Al-ghina kekayaan. Al-hamid ini nama Allah. Ya, terkandung di dalamnya makna sifat yaitu sifatul hamdi, sifatul hamd terpuji. Ya. Allah Maha Kaya dan Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji. Dipuji dalam semua ucapannya dan dipuji dalam semua perbuatannya. Tapi Allah tidak butuh terhadap pujian-pujian tersebut. Kalau hamba memuji Allah itu e, fungsinya adalah untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fungsinya adalah untuk dirinya sendiri. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Para siapa yang bersyukur sebenarnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Allah taala uh, Allah Ta'ala maha terpuji. Allah nggak butuh terhadap pujian. Allah tidak butuh terhadap syukurnya hamba. Hamba itu bersyukur ya untuk dirinya sendiri supaya bisa mendapatkan tambahan nikmat di dalam jannah supaya selamat dari azab. Allah taala tidaklah bertambah kekuasaannya dengan banyaknya orang bersyukur dengan banyaknya orang yang memuji dan kekuasaan Allah tidak berkurang dengan banyaknya orang yang tidak mau bersyukur dan tidak mau memujinya. Ya, betul dan dulu. Kita tadi membicarakan tentang penyebutan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semakin banyak disebutkan semakin bertambah kesempurnaan yaitu yang tampak bagi bagi kita Iya. Adapun sifat Allah Ta'ala sendiri ya sempurna, sudah sempurna baik kita tahu maupun kita tidak tahu. Akan tapi ini yang tampak bagi kita yang yang jelas bagi kita. Semakin ngerti kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya semakin banyak sifat-sifat Allah taala yang diketahui, yang dipahami, semakin mengerti kesempurnaan Allah, semakin kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya yang lainnya wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar dia adalah yang maha perkasa dan maha penyayang. Aziz ini terkait dengan pertolongan Allah terhadap para rasulnya dalam menghadapi musuh-musuhnya. Allah Ta'ala itu Al-Aziz, Maha Perkasa. Sehingga Allah Ta'ala mengalahkan musuh-musuhnya para Rasul dengan izzahnya. Dan Allah Ta'ala Rahim, penyayang, dengan rahmatnya Allah menolong para Rasul. Dan dengan izzahnya Allah mengalahkan musuh-musuh mereka. Wa'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ketahuilah bahasanya Allah taala maha mampu terhadap segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya. Dengan ilmu dan kudrah sehingga Allah Ta'ala menciptakan alam ini. Mengatur alam ini. Ya. Karena semuanya itu terjadi dengan apa? Dengan adanya ilmu dan kudroh. Kalau seseorang ini permisalan pada makhluk, Allah memiliki permisalan yang lebih tinggi. Makhluk saja kalau ingin membuat sesuatu, kalau dia tidak tahu ilmunya, jadi apa nggak jadi? Nggak jadi atau dia punya ilmunya tapi tidak ada kemampuan secara fisik atau tidak ada kemampuan untuk menyuruh orang membuat sesuatu yang dia inginkan. Maka sesuatu itu bisa terwujud apa enggak? Enggak terwujud. Sesuatu itu bisa diwujudkan kalau apa? Tahu ilmunya, terus kemudian ada kemampuannya. Kalau hilang salah satu enggak akan terwujud. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini. Allah taala tahu dan Allah taala mampu. Allah mengatur alam ini karena Allah taala tahu, memiliki ilmu dan Allah taala memiliki kudrah kemampuan. Kemudian kata Syekh Rahimullah taala ولهذا كانت الصفات الثبوتية allati akhbara Allah biha an nafsihi aktsaru bikathirin min as-sifat salbiyah kama huwa ma'lum. Oleh karena itu, sifat-sifat subutiyah yang ditetapkan yang Allah Ta'ala beritakan sifat-sifat tersebut tentang dirinya itu lebih banyak daripada sifat-sifat salbiyah yang dinafikan yang ditiadakan sebagaimana ini maklum diketahui. Ya. Sifat subutiyah itu lebih banyak daripada sifat manfiyah. Karena manfiyah itu tidak ada pada Allah. Yang dinafikan itu lebih sedikit daripada yang ditetapkan. Kenapa? Ya karena sifat subutiyah itu kebanyakannya itu mufassal, rinci. Allah Ta'ala menyebutkan sifat sama, sifat al-basar, basar. Allah menyebutkan sifat nuzul, sifat rijal, sifat rida, ghadab, mahabbah. Sifat rahmah, sifat hikmah sifatul maghfirah dan sebagainya dari sifat-sifat yang telah kita sebutkan bagaimana penetapannya. Penetapan sifat diambil dari asma, dari makna yang dikandung oleh nama-nama dan sifat-sifat Allah itu diambil dari fiil perbuatan dan perbuatan Allah Ta'ala tidak dibatasi sehingga sifat-sifat Allah tidak dibatasi dan sifat-sifat Allah Ta'ala itu diambil secara nas secara nas penyebutan di dalam Al-Quran secara nas berarti sifatul wajah sifatul rijal sifat uh, istiwa dan lain-lain ya. <clears throat> secara nas sehingga sifat subutia ini lebih banyak karena kebanyakan dari sifat subutia itu disebutkan secara rinci satu persatu. Walaupun juga disebutkan secara global. Ada yang secara global, akan tetapi itu sedikit seperti ya, walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Ya, tentunya kita tahu pastinya nama-nama itu terkandung di dalamnya apa? Sifat-sifat. Ini apa? Global. Ya. Walillahil masalul a'la dan Allah taala memiliki al-masal, al-masal artinya adalah as al-wasf memiliki sifat yang tinggi. Ya. Ini adalah apa? Global. Yaitu seluruh sifat itu tinggi. Dan seluruh sifat itu adalah sempurna. Ini adalah global. Ya, dan selebihnya selain daripada itu kebanyakannya sifat-sifat itu disebutkan apa secara rinci satu per satu. Ya. Adapun sifat salbiyah kebanyakannya disebutkan secara global dan disebutkan yang rinci akan tetapi sedikit. Ya. Yang global contohnya laisa kamitsli syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah, yaitu dari nama dan sifat-sifatnya. Ini global. Hal ta'lamu lahu samiyan? Apakah kamu tahu yang sama baginya, yang sama bagi Allah nama dan sifatnya? Ini salbiyah yang dinafikan. Yaitu tidak ada yang sama dengan Allah. Walam yakul lahu kufuan ahad. Tidak ada yang Tiada ada sesuatu apapun yang sepanding, yang setara dengan Allah Ta'ala. Ini penafian secara global. Ya. Nah. Adapun yang rinci misalnya wama masana milluhum, tidaklah kami ditimpa rasa capek. Allah Ta'ala menafikan rasa capek. Allah Ta'ala menafikan ngantuk dan tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum Allah Ta'ala menafikan al-walad anak. Ini yang rinci. Jadi intinya apa? Kalau sifat subutiyah itu banyaknya disebutkan secara rinci dan yang global sedikit. Adapun sifat salviyah disebutkan kebanyakannya adalah global yang rinci sedikit. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya bahwa sifat subutiyah itu lebih banyak daripada sifat manfiyah ya atau sifat salbiyah ya <clears throat> kemudian dibahas oleh Syekh Nusaim Rahimullah taala kapan sifat-sifat salbiyah itu disebutkan oleh Allah taala kata beliau Amma sifatus salbiyatu adapun sifat-sifat salbiyah sifat-sifat yang dinafikan salam tuzkar tidaklah disebutkan ghaliban kebanyakannya illa fil ahwalit taliyah kecuali pada kondisi-kondisi berikut ini sifat-sifat salbiyah sifat-sifat yang ditiadakan itu disebutkan pada beberapa keadaan saja walaupun ini bukan pembatasan akan tetapi ini yang disebutkan oleh Syekh Rahimullah Ta'ala. Bukan maknanya pembatasan, karena ada ulama yang lainnya yang menyebutkan selain daripada ini. Berarti <coughs> apa? Yang pertama, Allah Ta'ala menafikan yang pertama adalah untuk bayan umumi kamalihi Allah menyebutkan sifat salbiyah karena Allah menjelaskan keumuman kesempurnaan Allah Ta'ala. Kesempurnaan Allah Ta'ala itu menyeluruh. Ya. Kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu menyeluruh pada seluruh sifat-sifatnya. Iya. Sehingga Allah Ta'ala menafikan contohnya laisa kamisli syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Karena apa? Karena Allah hendak menjelaskan kesempurnaan seluruh sifatnya. Karena sifat Allah Ta'ala, nama-nama dan sifat-sifat Allah semuanya sempurna. Sehingga apa? Tidak ada sesuatu apapun yang seperti Allah. Yang semisal dengan Allah. Ya, karena seluruh nama dan sifat Allah itu sempurna. Sehingga tidak ada makhluk siapapun yang serupa yang sama dengan Allah. Ini adalah nafi. Laisa kami syaun ini salbiyah sifat salbiyah. Sifat yang dinafikan oleh Allah taala. Nafi apa? Nafil misli. Nafi nafil misli. Allah menafikan yang serupa dengannya. Dan juga walam yakul lahu kufuan ahad. Tidak ada siapapun yang sebanding, yang sekufu, setara bagi Allah Ta'ala. Tidak ada setara dari Allah, sejajar dengan Allah, tidak ada. Hmm. Karena apa? Kesempurnaannya. Ya. Karena kesempurnaan Allah Ta'ala sehingga nggak ada di antara makhluk ini yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Allah Ta'ala menafikan kesetaraan di sini dalam rangka apa? Menjelaskan kesempurnaan Allah Ta'ala pada seluruh nama dan sifatnya. Kemudian penafian yang kedua, keadaan yang kedua, Allah Ta'ala menafikan karena apa? Nafyu madda'ahu fi haqqihi al-kadzabun. Allah menafikan Allah Ta'ala mensalbiahkan karena apa? Dalam rangka untuk menolak kedustaan orang-orang yang mengklaim pada haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena orang-orang musyrikin dan juga orang Yahud dan orang-orang Nasara. Mereka mengaku mengklaim bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak. Mengklaim bahasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Maka Allah taala tolak klaim tersebut dengan menafikan sifat apa? Sifatul walad, sifat anak dengan mengatakan walam ya uh, dengan mengatakan anda'u rahmani waladan wa ma yanbaghi rahmani ayat takhida waladan Apabila mereka menyeru mengklaim Allah Ar-Rahman memiliki anak tidaklah mungkin mustahil bagi Allah, bagi Rahman untuk memiliki anak. Ini Allah Ta'ala menafikan. Tidak ada anak bagi Rahman, bagi Rahman. Kenapa? Untuk menolak klaim mereka. Bahasanya Allah itu memiliki anak. Orang Yahud mengatakan Uzair adalah anak Allah. Ya. Nasara mereka mengklaim bahasanya Isa adalah anak Allah. Musyrikin, jahiliyah, mereka mengklaim bahasanya para malaikat adalah anak-anak perempuannya Allah. Ya, enak sekali. Mereka nggak mau anak perempuan. Kalau ada anak perempuan yang lahir dibantai. Tapi mereka mengklaim Allah Taala memiliki anak perempuan, sedangkan mereka sendiri nggak mau punya anak perempuan. Nah, ini orang Yahud dan Nasara wal musyrikin mereka sama-sama mengklaim bahasanya Allah Ta'ala itu memiliki anak sehingga Allah Ta'ala menafikan lam yalid walam yulad Allah itu tidak beranak wala yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha waladan dan tidaklah boleh tidaklah mungkin mustahil Ar-Rahman mengambil anak Ya, ini keadaan yang kedua. Kemudian keadaan yang ketiga, hadirin rahimani wa rahmakumullah jami'an, raf'u tawahumi naqsin min kamalihi. <clears throat> Eh, daf'u bukan raf'u. Daf'u tawahumi naqsin min kamalihi fima yata'allaq bi hadzal amr al-muayyan. Kama fi qawlihi ta'ala wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin wa laqad khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin wa ma massana min lughum Ya. Keadaan yang keempat adalah untuk menolak dugaan kurangnya dari kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin barangkali ada yang menduga bahasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini ya begini-begini saja, tidak ada hikmahnya. Sia-sia. Hanya permainan belaka. Maka Allah taala nafikan ini dengan Firmannya nya Surat Ad-Dukhan ayat 38. Wa ma khalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan menciptakan apa saja yang ada di antara keduanya. di antaranya jin, manusia, malaikat, batu, pohon, hewan, udara, dan semuanya. Tidaklah kami menciptakan langit, bumi, dan apa saja yang ada di antara keduanya ini main-main. Tidak. Akan tetapi itu semuanya terdapat padanya hikmah. Ya. Ibadah. Ya. Dengan sebab itu Allah Ta'ala menciptakan surga dan neraka. Ya. Kemudian barangkali ada yang menduga bahasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi kemudian capek. Maka Allah Ta'ala tepis dugaan ini dengan menafikan mentiadakan rasa capek wa laqad khalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin wa ma massana min lughub Qaf ayat 38 Sungguh-sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan apa saja yang ada di antara keduanya dalam enam hari. Dan tidaklah kami merasa capek. Ya. Ini sebagaimana yang diduga oleh orang-orang Yahudi. Ya. Orang-orang Yahudi mereka menduga Bahasanya Allah itu menciptakan langit dan bumi dalam enam hari. Dari hari Minggu sampai hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Ya. Terus kemudian pada hari Sabtu katanya Allah capek. Sehingga mereka menjadikan hari Sabtu itu sebagai hari libur bagi orang Yahudi. Kalau orang Nasara hari Ahad. Orang Yahudi hari hari Sabtu. Ya. Maka di sini masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an Allah taala menafikan sifat taat. Maksudnya Allah taala tidak capek karena sempurnanya kekuatan Allah dan sempurnanya kemampuan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidaklah ditimpa rasa capek. Yang mana kekuatan Allah Subhanahu wa taala ini kebalikan dari lemah. Allah tidak lemah. Allah taala itu kuat. Dan Allah itu maha mampu kebalikannya apa? Yaitu uh, al-ajiz sama yaitu lemah. Allah tidak lemah sehingga Allah taala kuat dan Allah taala itu mampu. Ya, sehingga tidak ditimpa e, oleh rasa capek. Ini yang ketiga. Kemudian yang lainnya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitab syarah eh, di dalam kitab hmm, ya. <clears throat> al wasithiyah e, eh, disebutkan oleh Syekh Ibnu juga ya, bukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimin memiliki kitab Syarah Aqidah al wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Di sana beliau menyebutkan kondisi yang keempat yang Allah Subhanahu wa taala menafikan sifat-sifat yang cacat yang aib. Sebagai apa? tahdidun sebagai ancaman ya bagi orang-orang musyrikin, bagi orang-orang kafir dan bagi orang-orang fajir. Ya, orang-orang ya, fajir minal muslimin yang berbuat maksiat. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Tidaklah Rabbmu lalai dari apa yang kalian perbuat. Ya. Di sini Allah Taala menafikan sifatul ghaflah. Dalam rangka apa Allah Subhanahu taala menafikan sifatul ghaflah? Allah tidak lalai, Allah selalu e, memantau. Allah Subhanahu taala selalu mengetahui, melihat, mendengar dan Allah tidak lalai dari apa yang diperbuat oleh hamba dari yang kecil maupun yang besar. Allah nafikan sifatul ghaflah dalam rangka apa? dalam rangka mengancam. Bahasanya engkau akan mendapatkan balasannya. Allah tidak lalai. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini empat keadaan Allah Subhanahu wa taala menafikan sifat-sifat yang cacat, sifat-sifat yang aib yang nafi itu semuanya menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yaitu dipahami dari lawannya dari kebalikan dari nafi ter tersebut ya Allah taala menafikan dalam rangka apa ya dalam rangka menjelaskan kesempurnaan sifat-sifatnya Allah menafikan dalam rangka untuk menolak klaim orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala yang mendustakan pada hak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dalam rangka untuk menolak dugaan yang jelek, yang kurang pada kesempurnaan sifat-sifat Allah. Yang keempat adalah untuk ancaman. Taib, ini yang kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari. Mudah-mudahan Allah mudah-mudahan kita paham dari apa yang kita pelajari dan mudah-mudahan kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala yang dengan mengenal Allah itu membuahkan muraqabah yaitu merasa diawasi oleh Allah ya membuahkan ta'zim, pengagungan dan pemuliaan dan uh, perendahan diri di hadapan Rabb Azza wa Jal.